في الدارين آمين halaman 76 قلت وهذا ما ذكره الإمام محي الدين وإمام المسلمين يحيى النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات في حرف اللام وهو ترجمة لقمان الحكيم من الكتاب المذكور ونقلناه بكماله في هذا وربما قد تقدم شيء منه ولكن تكرار المليح مليح لأن المقصد إن شاء الله صحيح Jadi kemudian beliau juga akan mengucapkan sebagian apa yang diucapkan oleh beliau kepada putra-putranya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Imam Nawawi Tahdibul Asma' wal Lughat. Dan kami akan bawa semuanya seperti yang disebut yang disebutkan di dalam kitab itu secara sempurna. dan mungkin saja nanti ada kata-kata mutiara yang berulang di dalam kitab ini daripada apa yang telah dibaca sebelumnya. Tetapi ketahuilah bahwasanya mengulangi sesuatu yang manis itu adalah sesuatu yang manis. Karena maksud dan tujuan daripada ditulisnya kata-kata mutiara ini sudah jelas pasti untuk suatu tujuan yang baik. Gala radhiyallahu anhu berkata Imam Nawawi Luqman Al-Hakim alaihi salam mazkurun fil muhazzab fi babil istitabah bahwasanya Luqman Al-Hakim disebutkan di dalam kitab muhazzab fi babil istitabah di dalam bab istitabah Qala Allah Ta'ala wa laqad Luqman al-hikmata dan telah kami berikan Luqman hikmah al-ayat Galal Imam Abu Ishaq as talabi fi kitabih Al-Arais fil Qisas kana Luqman mamlukan wa kana ahwanu mamlukan ahwana mamlukan ahwanu mamlukan sayyiduhu alaihi wa qala wa awwalu man dhahara ma dhahara min hikmatihi annahu kana ma'a Berkata Imam Abu Ishaq at lebih di dalam kitabnya Al-Arais bahwasanya Luqman itu pertama kali awal mulanya adalah seorang hamba, budak sahaya. Dan bahkan dia adalah paling rendahnya budak-budak milik tuannya. Dan pertama kali tampak kata-kata mutiaranya dan kata-kata bijaknya adalah ketika beliau bersama tuannya, Fahdakhala maulahu al-khala fatol al-julus. Kemudian tuannya itu masuk ke kamar mandi. Setelah masuk ke kamar mandi lama di dalamnya itu lama sekali. Fanadahu Luqman. Maka kemudian dipanggil oleh lukman Dengan dia mengatakan, "Annatu lal julus al khala tatajamma minhul kabid." Bahwasanya kalau terlalu lama duduk ketika buang air, itu akan berkumpul kepadanya hati, artinya hati itu menyatu. Jadi membahayakan kepada kepada hatinya. Wayurisul basur bisa menyebabkan penyakit ambeien. Watas adul harara ila dan bisa mengakibatkan eh, apa? Bisa menyebabkan jadi apa? panas ke kepala. Fajlis wainan wagum, maka duduklah sebentar dan cepat berdiri. Keluarlah dari kamar maksudnya. Fakharja maulahu wa kataba hikmatahu ala babil khala. Maka kemudian keluar tuannya dan menulis kata-kata mutiara itu ketika dia baru keluar dari pintu kamar mandi. Itulah kata-kata utama pertama kali yang diucapkan. oleh karenanya, jadi berpanjang e, ria di kamar mandi itu bukan suatu pekerjaan yang baik karena kamar mandi itu tempatnya se setan. Karena tempat kenapa kok yang dinamakan tempatnya setan itu kamar mandi dan tempat-tempat yang kotor? Ya begitulah tempatnya setan. Kalau tempatnya malaikat itu di masjid, di musola, tempat-tempat sekolah. Tapi kalau di tempat-tempat yang kotor, baik itu kotor secara hissi seperti kamar mandi, tempat sampah, tempat sungai-sungai, tempat yang kotor itu. Atau maknawi, kotornya secara maknawi. Seperti mall, tempat-tempat maksiat, diskotik, dan sebagainya. Nah, itu adalah tempat-tempatnya bertelurnya setan. Jadi kalau mau dapat telurnya setan, pergi ke tempat-tempat itu. di situ akan banyak barokahnya setan. Ada yang mau dapat barokahnya setan? Nah, jadi kalau nggak mau daun barokah setan, jatuh lama di kamar mandinya. Kecuali kalau memang dia di kamar mandi itu sulit untuk buang air kecuali dalam waktu yang lama. Kalau khusyuk baru keluar, kalau khusyuk nggak keluar, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi itu berarti ma'zur. Kemudian warawiya annahu kana 'abdan habasyian najjaran. Dan diriwayatkan bahwasanya dia ini pertama kali adalah seorang budak yang berkulit hitam. Dia ahli kayu, tukang kayu. Qala wa qala Abu Hurairah marra rajulun bi Luqman wan nas mustami'una alaih. Pernah Abu Hurairah berkata bahwasanya ketika seseorang melalui Luqman sedangkan semua orang itu kumpul bersamanya untuk mendengarkan kata-kata mutiaranya maka orang tersebut berkata alastal Abdul aswad alladhi tura'ina bi mawdi kata bukankah engkau itu adalah dulunya seorang hamba hitam yang pernah mengembalakan kambing kami Qala bala, iya. Qala fama fama balagha bika ila ma ara. Lalu apa yang menyampaikan kamu kepada apa yang aku lihat sekarang ini? Kok bisa kau sekarang tidak seperti dulu. Qala sidqul hadis wa da'ul amanah wa tarku ma la Jadi karena aku selalu berbicara dengan ucapan yang jujur, tidak bohong. Wa da'ul amanah, selalu melaksanakan amanah, tidak mengkhianatinya Watar kumalayan ini meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada faedahnya baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Qala wan Luqman anahu qala darbal wa darbul walid di waladihi kasama kasama di lizara. Berkata Lukman bahwasanya kalau ada seorang ayah memukul putranya baik itu ayah melahirkan atau ayah yang mendidik seorang guru kepada muridnya. Itu sama halnya seperti pupuk yang ditebar di ladang. Jadi pupuk itu kalau ditebar menjadi sebab kesuburan tanah tersebut atau tidak. Nah, begitulah yang namanya pukulan itu semacam itu. Jadi seorang manusia itu akan berkembang sesuai dengan pengalamannya dia akan tambah menjadi seorang yang tegar setelah dia itu melewati pengalaman-pengalaman yang menyebabkan dia tegar. Dia menjadi seorang berani, pemberani setelah dia itu melewati hal-hal yang menakutkan yang telah terjadi kepadanya. Beliau akan menjadi seorang yang dermawan setelah dia itu melewati langkah-langkah di mana pada saat itu dia itu mendermakan hartanya. Jadi kan dia sangat dermawan. Jadi begitulah seluruh manusia itu seperti itu jadi kalau bukan karena pendidik, tidak mungkin itu akan sampai kepada puncaknya. Tidak mungkin ada seorang itu bisa menjadi alim dengan cara e, tanpa belajar. Ada, tapi sedikit. Tidak mungkin seseorang itu akan menjadi seorang yang terdidik jika tidak ada pendidiknya. Oleh karenanya tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang berjumlah 124 ribu nabi yang pernah diutus oleh Allah, yang pernah dipakitkan oleh Allah Ta'ala, atau 315 atau 313 rasul yang pernah diutus oleh Allah taala kecuali mereka itu sudah pernah dididik paling tidak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi semua itu dididik. Jadi kalau semua seorang itu tanpa didikan gak mungkin dia itu akan menjadi orang baik. Contoh yang sangat logis, yang mudah untuk dicerna adalah ketika kita sebelum mondok dulu atau sebelum masuk ke pesantren sini. Maka mungkin kita itu kalau melakukan suatu perbuatan atau sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Yang tidak layak. Yang tidak diakui dan diajurkan di dalam agama atau dilarang dalam agama. Tapi begitu kita masuk pondok akhirnya kita tahu, oh ternyata itu adalah pekerjaan yang dilarang, yang tidak patut dilakukan. Akhirnya dia tinggalkan. Nah itu loh. Faedahnya pendidikan itu seperti itu. Gak mungkin seorang itu fala yuladul mar'u aliman. Tidak mungkin seorang itu lahir dalam keadaan alim. Tidak mungkin seorang itu lahir dalam keadaan hafal. Tidak mungkin seorang itu dilahirkan dalam keadaan langsung menderma, jadi dermawan. Enggak. Jadi semua itu dengan pendidikan. Nah, oleh karenanya yang paling penting untuk dididik itu sebenarnya adalah kaum hawa, kaum wanita kalian ini. Kenapa kalian ini semuanya nanti akan menjadi seorang pendidik yang pertama kali bagi setiap anak yang lahir di muka bumi ini. Jadi pertama kali yang mendidik anak itu siapa? Ibu. Dimulai dari semenjak berada dalam kandungannya. Kemudian setelah lahir di masa penyusuannya. Kemudian setelah beranjak besar anak itu. Itu semua itu dalam pendidikan ibunya. Oleh karenanya kalau kita itu ingin memiliki seorang anak yang soleh, yang paling penting 60% kesalehan ibunya, bukan ayahnya. 60% kesalehan ibunya, baru 40% ayahnya. Sama seperti burung perkutut. Tahu burung perkutut? Nah, itu burung perkutut itu kalau mau bagus anaknya, carikan ibu yang unggul. Ibu yang baik. Walaupun dia sendiri nggak baik, suaranya nggak bagus, tapi nggak apa-apa, carikan laki-laki yang kebaikannya itu 40%, tapi yang ibu 60%. Nanti ketika bersanding keluar anak, bertelur, anaknya itu jadi bagus, suaranya itu bagus. Sama orang seseorang itu seperti itu. Makanya Nabi SAW itu tidak mengatakan pilih-pilihlah calon menantu kamu, pilih-pilihlah calon suami kamu. Tidak pernah dikatakan demikian, tapi yang ada adalah pilih-pilihlah calon tempat terletaknya nanti sperma kamu. Karena apa? Karena sesungguhnya urat yang ada pada rahim tersebut sangat berpengaruh berpengaruh. Jadi maksudnya apa? Perempuan itu sangat mengaruhi. Ada satu orang yang dia itu anak kiai. Biasanya kalau anak kiai kawinnya sama anak kiai juga. Biasanya begitu. Anak kiai dapat anak kiai itu dari dulu seperti itu. Tanpa diprogram pun seperti itu biasanya gitu. Jadi keluarga ilmu dengan keluarga ilmu. Sehingga ada salah satu anak kiai itu dia itu merasa tidak suka atau canggung dengan adat yang semacam ini. Dia ingin menentang adat yang semacam ini. Sehingga empat saudaranya kawin dengan keluarga kiai, sedangkan dia sendiri dia tidak mau. Dia pengen kawin dengan teman kuliahnya. Dia kawin. Setelah kawin dapat enam tahun, dapat anak dua. Begitu dapat enam tahun, nah, di saat itulah timbul masalah demi masalah di antara masalah yang terbesar adalah suatu waktu dia itu menerima sebuah SMS dari bekas pacarnya. Ternyata setelah disesak-desak, akhirnya dia mengaku bahwa sebelum kawin dengannya sudah pernah berhubungan sebanyak 20 kali. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian anaknya, anaknya rebutan. Setelah cerai karena kasus itu rebutan. Akhirnya dimenangkan oleh si perempuan tersebut. Siapa yang mendidik sekarang? Perempuan itu, cucunya kiai, tapi lihat bagaimana didikannya. Dalam keadaan pendidikan semacam itu terus akan timbul itu. Jadi pendidikan yang tidak baik itu akan timbul sementara ayahnya itu akan selalu menentang kepada pendidikan tidak baik. Tapi apa e, kemampuan seorang ayah ketika si anak itu sudah tidak sama ayahnya lagi. Nah ini salah satu contoh lihat bagaimana pendidikan dari, e, yang penting daripada moral atau akhlak atau didikan dari orang tua itu cuma 40%, tapi dari ibu 60%. Ustaz masih ingat dulu waktu Ustaz masih kecil yang mengajar Ustaz ngaji itu siapa? Ustaz Khadijah, ibunya Ustaz. Yang mendidik Ustaz supaya tidak berbohong itu siapa? Ustaz Khadijah. Yang mendidik Ustaz supaya itu e, membersihkan yang nggak boleh ada sisa walaupun satu butir siapa Ustaz Khadijah. Yang bangunkan Ustaz sholat itu siapa? Ustaz Khadijah yang suruh Ustadz sholat jamaah itu siapa sama Habib Zain. Jadi sampai-sampai halati-halati dulu ketika datang ke rumah dalam keadaan Ustadz sama Abuya, sama ada dalam keadaan sholat jamaah setiap waktunya. Mereka itu merasa heran kok bisa gitu. Anak-anaknya semuanya rapi sebelum abahnya datang mau sholat jamaah mereka itu sudah duduk bersama e, nunggu seperti layaknya di musola. Siapa yang dedek? ya Ustaz sama dia. Nah, jadilah semacam itu. Jadi kalian juga seperti itu, nggak bisa kita kita apa kita pasrahkan pada orang kepada orang tua laki karena orang tua laki sedang mencari rezeki. itu dari pagi sampai sore kadang-kadang dia mengajar atau dia bekerja. Jadi yang ada di rumah siapa? Ya ibu. Yang perhatian kepada anak siapa? Ya ibu. Nah, jadi kalau seumpama kita tidak mendidik para ibu-ibu atau calon-calon ibu itu, maka habislah pendidikan anak oleh karenanya, kenapa kok sampai ada kaidah berbunyi fasadun fasadur rijal bi fasadin nisa. Jadi kerusakan para lelaki itu tergantung dari rusaknya perempu, perempuan. Coba mereka itu baik, pendidik semuanya tidak akan menjadi seperti itu. Kenapa Al Habib Abdullah bin Husain bin Tohir yang selalu kita baca doa doa beliau ketika menutup majelis ya Rabbana tarafna bi annana tarofna sampai akhirnya itu menjadi orang besar menjadi seorang rajanya wali karena ibunya. Ibunya mendidik. Di antara didikan yang diajarkan oleh ibunya kepadanya itu adalah setiap kali kedengaran oleh beliau anaknya itu berucap dengan kata-kata yang kotor. Setiap kali didengar oleh beliau anaknya itu berbohong atau membicarakan orang lain, itu diambilnya siwak. Jadi siwak, itu di apa disiwakan ke giginya dengan keras, kasar, sehingga keluar darah. Keluar darah, coba kau meludah. Meludah, begitu meludah, warnanya apa? Merah kan? Ah, yang kamu ucapkan tadi itu, itu begini, bentuk itu seperti Takut anak itu. Kemudian kalau dia itu pulang ke rumahnya dalam keadaan di sekolahnya, ketika di luar tidak pernah melanggar perintah-perintah yang diatur oleh ibu maka disediakan makanan di tempat yang tersembunyi. Memang sudah disediakan. Sehingga anak itu berkata, Bu, aku lapar. Maka ditegur oleh ibunya, jangan minta sama ibu. Yang memberikan makan itu adalah Allah. Mintalah kepada Allah, masuk ke kamar itu. Dilihat sebelumnya, kalau dari semenjak pagi sampai dia kembali lagi rumah, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Minta pada Allah, matinya, eh, lampunya dimatikan. Minta pada Allah, ya Aku lapar ya Allah, aku minta makan ya Allah. Maka kata ibunya, kalau Allah ridho kepada kamu, kamu tidak melanggarnya, kamu akan diberikan rezeki. Hidup lampunya, ada makanan. Kamu sediakan. Tapi ini adalah sebu sebuah pendidikan untuk menanamkan akidah kepada anak tersebut kepada Allah SWT. Sehingga bagaimana kelak ketika dia besar itu keyakinannya kepada Allah luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami. Dia itu menjadi besar karena apa? Didikan dari umur tiga tahun, dia itu sudah bangun malam. Umur tiga tahun sudah bangun malam. Bayangkan. Kita berumur berapa tahun bangun malam kadang-kadang cuma malam Jumat. Kadang-kadang hanya di bulan Ramadan itu pun untuk sahur. Kalau ada sahur gak bangun juga gitu. Nah, itu kenapa? Didikan pamannya. Jadi semua karena didikan sampai dia itu diajarkan untuk mengucapkan setiap kali akan tidur Allah معي الله nadiri, الله شاهدي الله حاضري الله قريب مني Allah itu bersamaku Allah hadir bersamaku Allah selalu mengawasiku Allah sangat dekat kepadaku itu diucapkan dengan hatinya setiap kali dia akan tidur sehingga bisa dibayangkan kalau sudah mulai semenjak kecil dia mempunyai keyakinan semacam itu bagaimana Tentunya orang sudah berkeyakinan bahwa Allah bersama dia, bagaimana dia akan berbuat maksiat? Malu dia berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana dia akan takut orang dia dekat pada Allah? Yang menentukan segala hal, yang menggerakkan segala sesuatu, cakrawala bumi ini semua tergerakkan dengan ke kemampuannya dan kekuatannya. Bagaimana dia akan takut? Seluruhnya itu nasiatul ibad, nasiatul hayawan, nasiatul muluk, nasiatul kulli syai, itu kita hanya dia. Nah, itu adalah ubun-ubun. Jadi yang yang menggerakkan segala sesuatu mobilitor itu itu adalah Allah SWT. Kenapa kita takut konsen kepada Allah itu? Penanaman. Kemudian beliau juga nih kalau ketahuan sampai berani kepada ayah kepada kakaknya karena ayahnya meninggal. Zamin Tohir meninggal kan, sejak kecil. Maka dipukulnya, ditegurnya sehingga dapat digambarkan di dalam kalangan para ulama Hadramut tentang akhlak seorang adik kepada kakaknya tidak ada yang berbihi daripada Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Tohir dengan Al-Habib Tohir bin Muslim bin Tohir. Itu Habib Abdullah bin Muslim bin Tohir sama Habib Tohir bin Muslim bin Tohir itu adalah kakak beradik. Habib Tohir kakaknya, Habib Abdullah adiknya. Tidak pernah sekalipun seumur hidupnya kelihatan berjalan bersanding bersama-sama tidak pernah. Tapi selalu kalau berjalan Habib Tohir Umar Habib Abdullah di belakang. Tidak pernah sekalipun kelihatan Habib Abdullah bin Salim Tohir itu tidur satu tempat, satu ranjang bersama Habib Tohir. Tidak pernah. Tapi yang ada Habib Tohir di atas, Habib Abdullah di bawah. Coba lihat. Hormatnya kepada kakak itu seperti hormatnya seorang anak kepada orang tua. Kenapa dia bisa demikian? Ibunya. jadi nah, semua karena pendidik. Oleh katanya kalau Nabi kita Muhammad SAW sendiri yang bersabda laula murabbi ma araftu adzabani rabbi fa ahsana Allah yang mendidik aku maka jadilah pendidikanku ini baik artinya apa seluruhnya itu membutuhkan pada pendidik Habib Abdullah bin Syaikh Thahir pula yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah innama abawahu hanya saja kedua orang tuanya yuhawidanihi au yumajisanihi au nasranihi. Hanya orang tuanya yang yang bikin dia itu Yahudi, bikin dia Nasrani, bikin dia itu Majusi itu orang tuanya. Artinya kalau orang tua itu menjadikan mendidiknya semenjak pertama menjadi seorang muslim, jadi muslim. Mendidik anak itu menjadi seorang pemimpin, jadi pemimpin. Mendidik anaknya itu menjadi seorang hafid Quran, jadi hafid Quran. Semua tergantung. ingatkan kan di YouTube ada seorang anak yang berumur tiga tahun hafal Quran. Berumur tiga tahun tapi fasih baca bahasa sambil main-main dia sambil nah, Kenapa? Didikan ibunya. Nah, jadi ibunya yang mendidik, ibunya yang menginginkan. Kalau semua karena didikan ayahnya, iya ada kalau sudah besar. Tapi kalau kan semenjak kecil itu didikan ibunya. Nah, oleh karenanya jadi kalau mau punya anak yang soleh yang pertama kali harus dipilih itu adalah ibunya, bukan bapaknya dulu, tapi ibunya yang soleh. Nah, jadi kalau ibunya soleh, insya Allah anak-anaknya soleh. Tapi kalau ibunya nggak soleh, walaupun ayahnya soleh, walaupun ayah soleh, tidak akan menjadi anak soleh. Semua tergantung pada ibunya. Dan ingat, yang paling beruntung daripada orang tua ketika mendapati anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh itu siapa? Ayah atau ibu? Ibu. Kalau seumpama anak itu taunya membaca Al-Quran, siapa yang mengajarinya? Ibunya. Setiap kali membaca Al-Quran, ibunya dapat pahala. Kenapa? Dia pertama kali yang mengajarkan. Pertama kali mengajarkan udu, itu adalah ibunya. Setiap kali berudu, dia dapat pahalanya. Lain, di atas pahala, secara otomatis orang tua itu mendapatkan kebaikan daripada apa yang dilakukan oleh anaknya. Di atas itu pula, dia itu mendapatkan pahala karena dia mengajarinya. Ustaz tahu sholat pertama kali dari Ustazah. Ustaz tahu baca Quran pertama kali dari Ustaz. Ustaz masih ingat paling paling paling takut kalau sudah baca Quran. karena kok saya itu di JWM, Itu Ustaz. Jadi Ustaz Alhamdulillah hatam Quran pertama kali itu sama siapa? Ustaz Khadijah. Habib Zain pertama kali hatam Quran kepada siapa? Ustaz Khadijah semuanya. Saudaranya Ustaz semua kepada Ustaz Khadijah. Nah, jadi nah sekarang tanya kepada kalian, gimana kalian mendidik anak-anak kalian? sudah bisa ke kalian untuk mendidik anak kalian? Ya. Sudah tahu ke kalian bahwasanya anak-anak ini adalah sebuah amanat daripada Allah Taala yang untuk dididik dan menjadi sebuah investasi buat kita semuanya. Nah, oleh karenanya jangan ikut langkah-langkah dan juga mutu pendidikan orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Ketahuilah bahwasanya zaman sekarang ini adalah zaman yang banyak orang rusaknya daripada baiknya, banyak orang jahatnya daripada orang salehnya, banyak orang yang cinta kepada dunianya daripada cinta kepada akhiratnya. Oleh karena jangan banyak percaya kepada orang-orang sekarang ini. Kecuali kalau ucapannya bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW, ambil. Tapi kalau tidak bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, jangan diambil. Di antaranya adalah mereka yang mendidik anaknya dengan harus kita mendidik anak itu dengan cara lemah lembut. Tidak boleh dengan cara kasar. Karena apa? Sekarang ada peradilan HAM, hak asasi manusia. Kalau sampai kita memukul anaknya, anak berhak untuk menuntut ayahnya. Masa dia jadi kayak begitu? Nah, jadi yang semacam itu sangat tidak masuk akal, tidak diterima oleh logika. Jadi jangan ikuti yang semacam itu. Ikuti dengan cara-cara yang dahulu. Cara-cara didikan Nabi Muhammad SAW yang turun-temurun kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada para ulama, ulama kepada para ulama, terus sampai kepada orang tua kita. Jadi jangan jangan mengikuti cara-cara mereka, tapi cara-cara kita. Kemudian waqala Luqman libnihi man yuqarin qarina su la yaslam minhu. Barang siapa yang berteman dengan teman yang jelek, maka pasti dia tidak akan selamat darinya. Tidak akan selamat darinya itu bukan harus tidak selamat daripada kejahatannya, tapi paling tidak minimal dia akan mendapatkan tidak selamat daripada pengaruhnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, datas al anil, datas al anil mar'i fas'al khalilah. Jangan kamu tanyakan bagaimana ahlaknya orang itu, tapi lihatlah bagaimana teman-temannya. Lihatlah siapakah kawan-kawannya. Kalau sudah kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang baik, maka pasti dia itu akan menjadi orang baik. Kalau kawan-kawannya adalah orang yang tidak baik, maka pasti dia juga akan menjadi orang yang tidak baik. Kenapa? Almaru ala dini khalil. Jadi setiap orang itu kalau ingin tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana kadar tasawufnya, bagaimana kadar mutu daripada keilmuannya, lihatlah kepada siapa dia belajar. Lihatlah kepada dengan siapa mereka itu belajar, dengan siapa mereka itu uh, hidup secara sosial dan sebagainya. Semuanya itu menentukan. Oleh karenanya di dalam hal ini yang paling penting itu adalah kadang-kadang kan kita berkumpul dengan orang alim, berkumpul dengan seorang wali, berkumpul dengan seseorang yang baik. Tapi terkadang kita itu tidak menggunakan kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan darinya. Karena apa? Karena kita tidak melihat kepadanya dengan pandangan khususiyah. Tapi kita melihat kepadanya dengan pandangan basyariyah. Kalau kita melihat dengan pandangan basyariah hanya sebatas basyariah, maka apa gunanya Abi Lahab pamannya Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bahkan termasuk bersedarah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya Abi Jahal bertemu dengan Nabi Muhammad? Apa gunanya As bin Wa'il yang bertetangga dengan Nabi Muhammad yang seluruhnya itu meninggal dalam keadaan kafir? Kenapa? Mereka itu melihat Nabi Muhammad, melihat basyariahnya. Tapi jangan lihat kepada Nabi Muhammad, lihat kepada basyariahnya, tapi lihatlah kepada khususiahnya. Nah, begitu pula kalau kita itu berdekatan dengan orang alim, itu bukan merupakan sebuah kemuliaan yang besar. Tapi merupakan kerugian yang besar jikalau kita dekat kepada orang alim, dekat kepada orang dekat kepada Allah, tapi kita tidak diberikan adab oleh Allah Ta'ala kepada orang itu. Itu berarti adalah kerugian. Jadi jangan berbicara masalah keuntungan dulu. Tapi bicaralah masalah kerugian. Kalau semua kita berkumpul dengan orang alif, dengan orang wali, dengan orang dekat kepada Allah Ta'ala, jangan merasa beruntung. Jangan merasa beruntung dulu. Tapi lihat, apakah kamu termasuk orang rugi atau tidak. Kalau kita tidak diberikan akhlak yang baik, budi pekerti untuk menghormati orang itu, jadi diberikan semacam itu, berarti kamu itu termasuk orang yang rugi. Jangan bicara masalah untungnya dulu. Oleh karenanya timbullah sebuah kaidah yang mengatakan, awalu ma yuhramu min barakatil alim siapa? Ahluhu wa waladuhu wa ahlu baladih. Pertama kali yang akan diharamkan daripada keberkahan seseorang siapa? Keluarganya. Anak-anaknya. Tetangganya. Pondok Raci itu ada di mana? Di Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Tapi kebanyakan yang belajar di Pondok Raci itu siapa? Para Pasuruan. Tidak. Bahkan termasuk minoritas orang Pasuruan mayoritasnya dari ibu kota Jabodetabek baru kemudian Kalimantan Barat baru Kalimantan Selatan baru Jawa Timur Jawa Timur masih sedikit paling banyak justru di Jabodetabek dan Kalimantan nah, kenapa ini ya, sesuai dengan nah, jadi walaupun keluarga walaupun tetangga walaupun anak-anak kalau dia itu tidak betul-betul melihat kepada ayahnya itu dengan nador khusus ya maka dia tidak jadi kalau seumpama kalian itu belajar pada seseorang yang dekat pada Allah Ta'ala, maka lihatlah khususiahnya, jangan lihat basyariahnya. Karena kalau lihat basyariahnya, maka Nabi SAW itu masuk ke pasar, keluar pasar. Nabi juga mandi, Nabi juga sakit, Nabi ketawa. Nabi juga sedih, sama seperti manusia biasa. Tapi hati-hati, adanya dia semacam itu merupakan sebuah cobaan buat kita. Nah, jadi, karena apa? Segala sesuatu itu al-madad fil mashhad. Jadi harga daripada segala apapun yang kita inginkan daripada Allah itu tergantung kepada keyakinannya. Walaupun yang di depan kita ini adalah Nabi Hidir. walaupun yang di depan kita itu adalah seorang rajanya wali, tapi kalau kita tidak ada keyakinan padanya, tidak akan dapat apa-apa. Pastikan bahwa kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, jadi semacam itu. Nah, tapi kalau walaupun di depan kita itu adalah orang biasa, tapi kita meyakini dia seorang wali, maka pasti kita melakukan apa-apa. Karena harga dari segala macam kita inginkan yang berkaitan dengan Allah itu tergantung kepada masyhadnya. Masyhad itu adalah keyakinannya. Kita lihat bisa disaksikan untuk me, untuk memastikan bahwasanya segala sesuatu yang Allah inginkan tidak akan ada bisa satupun yang bisa menolaknya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka apapun bisa kita lakukan. Walaupun secara akal tidak mungkin, tapi sesuatu yang diinginkan Allah itu pasti terlaksana dan pasti mungkin kita lihat di YouTube ada seorang yang menghafal Quran dalam waktu sekejap. Hanya melihat langsung hafal. Mungkin kita mengatakan, ah, tak mungkin, mana mungkin. Hanya melihat, hafal. Imam Syafi'i kan seperti itu. Dari kuatnya hafalannya dia itu, dia kalau melihat, dia tahu letaknya itu di mana, di ujung, di mana itu dia tahu. Nah, sehingga sekarang terjadi ada seorang berasal dari negara Irak. Namanya Muhammad Hussein. Dia itu ketika masih bayi sempat e, berada di dalam keadaan yang kritis. Mulai melahirkan itu nggak nangis, Gak. Tapi bernafas. Bingung orang tuanya ini. Sampai setelah lewat beberapa bulan, ayahnya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lalu diadukan kepada Muhammad bin Rasulullah ini anakku gimana ini bawa kemari dibawa kemudian dipegang dadanya oleh Nabi Muhammad kemudian itu ditiup oleh Nabi Muhammad Subhanallah begitu dia bangun anaknya nangis yang tadinya nggak bisa apa-apa diam seribu bahasa satu bahasa pun nggak bisa ini seribu <laughs> bahasa jadi nggak pernah mulai dari lahir kan kayak gitu gitu Subhanallah begitu dia itu besar besar lain lain lain lain banyak lainannya tapi sekarang besar orang kalau lihat orangnya itu gak nyangka kelihatan orangnya gak gemuk banyak makannya berarti kan nah, biasanya orang banyak makannya kan kurang pinter biasanya kan subhanallah begitu melihat orangnya gak meyakinkan sama sekali gak meyakinkan tapi begitu dicoba karena itu di depan orang banyak sudah itu eh, langsung ya apa di dibuktikan nah, dibuktikan ya buka coba sebutkan kata-kata wawasaina, wawasaina. Karena kata wasaina itu dalam Quran itu ada berapa? Nanti dibilang ada tiga. Yang pertama sini sini sini, kedua sini sini sini. Itu ayat yang pertama itu di mana? Ayat berapa itu? di surat apa? Tahu dia. <laughs> itu ayat eh, namanya eh, apa? Kalimat ini dalam Quran itu ada apa tidak? Ada. Di mana? Surat ini. Ayat berapa? Tahu dia. Terakhir dia uji dibuka sama dia rem surat al-kahfi tapi itu itu mundur satu dua tiga empat ayat pertama di atas apa bunyinya <laughs> tahu dia sebutkan itu ayat berapa ayat sekian surat apa surat sekian udah itu coba akhir-akhir dari setiap ayat di lembaran ini apa saja mubin tolimin ini jadi akhir-akhir nyata. Udah itu diulang lagi. Dibuka lagi beberapa lembar. Satu, dua, dihitung dia, Sama-sama yang yang apa yang uji. Tiga, empat, lima. Akhir ayat sebelah kiri. Apa? <laughs> Ada yang semacam itu ada. Allah tidak kalau Allah mau. Tidak ada, nggak ada yang mustahil. tidak ada sama sekali Coba bagaimana orang tua ini berangkat ini anak menjadi besar, menjadi mulia berkat siapa orang tua? Orang tua. Orang tua yang soleh. Dan orang tua yang solih, soliha. Jadi berangkat dari kita semuanya. Makanya jangan suka lihat TV. Itu TV itu yang menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad SAW. TV itu yang membungkam sehingga kita itu tidak bisa berucap dengan kata-kata bijak, kata-kata hikmah, kata-kata ilmu tapi kalau kalian pilih karena memang sesuai dengan hawa nafsu, asik, ketawa, senyum, lihat orang-orang cantik-cantik, orang ganteng-ganteng, emang asik sih lihatnya. Ngomongnya juga indah-indah, ngomongnya funky, begitu ngomong langsung kita eh, apa? Kita kita kita apa? Kita ti kita tiru sampai dalam ucapan-ucapan ngobrol kita kita pakai juga padahal kata kadang kata-kata itu tidak baik. Seperti apa? Cius. Nah, padahal cius itu adalah demi Yesus Apalagi? Hah? Apalagi yang biasa kita membaca itu? Apalagi yang barusan dibilang jangan sekali-sekali kau mesti menggunakan kata itu karena itu maksudnya di, di apa diedarkan oleh mereka sengaja untuk apa supaya mereka terbiasa untuk menyebut Yesus. Yesus, nah, Eh, apalagi itu? Hah? Eh, apa? Ini apa? miapa nah, itu itu miapa jios miapa nah, itu itu kan ada miapa itu apa yang terjadi itu Muhammad apa Isa apa Muhammad apa artinya seperti itu nah, <laughs> kayak gitu kita mau intir sampai anak kita jadi pencuri jadi koruptor nanti mau mau baca Al-Quran baca Al-Quran dingin hati bercahaya muka salat sholat malam baca manakib baca kitab ini kan dingin hati enak kan daripada kita hadir sinetron yang ada dan pengajar ya pengajar itu apa ya lagi ya gitu. ada yang enak hati jadi keruh nah, tapi kalau kita baca Al-Quran baca kitab ini kan nikmat pengen ya Allah pengen ya mimpi Rasulullah ya Allah pengen Nabi Rasulullah pengen anak punya anak semacam itu jadi langsung yang namanya berkeimanan itu berjaya tumbuh pesat dalam hati Memang nah, oleh karena itu, maka hendaknya dari sekarang kita harus memastikan diri. Kalau saya ikut-ikutan. Keluarga anak sudah begini, saat Enggak, anak nggak ikut keluarga. Panutan anak bukan keluarga. Sudah dipastikan dalam agama ini panutan kita siapa? Hah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Allah sudah menetapkan panutan kita dan Nabi Muhammad jangan ya. lihat kalau kita selamat laki perempuan boleh kasih Ustaz nggak boleh haram Loh, tapi ustadz itu orang alim itu kan kita mau ikut dia, apa ikut Nabi Muhammad. Dia bukan tauladan kita. Kalau baik kita tiru, nggak baik jangan tiru karena tauladan yang hakiki itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi dari semacam itu. Tapi tauladan yang terbaik untuk kita mendapatkan segala hal dengan yang terbaik apalagi kalau seumpama kita yang menjadikan canggung kita, menjadikan pikiran kita, menjadikan keraguan kita urusan dunia, urusan dunia kecil. Dunia kecil kamu lihat orang yang paling kaya pun di dunia itu dulunya orang apa? Orang nggak punya. Kadang-kadang sekarang kaya. Siapa yang berikan kekayaan itu? Allah. Ngapain kamu itu mencari sebabnya dulu? Mencari apa? Mencari sebabnya tanpa kita itu mendekatkan diri kepada musabibnya. Ketiga, misalnya kalau ada seseorang di antara kalian yang ingin mendapatkan ya buku-bukunya Ustaz. satunya karangan banyak. Ada satu karangan belum mana lepas bagaimana e, eh, lepas keluar masih di antara ustaz aja ustaz tidak keluarkan itu kita lihat tertentu kalian cari ke toko-toko sana toko-toko sini dan sebagainya ada tidak dapat ya tidak dapat minta datang ustaz anak kasih itu minta berapa satu dos dua dos asalkan bayar dulu gitu loh kenapa ustaz yang punya ustaz yang, yang menentukan nah begitu pula Allah taala menentukan apa yang kalian inginkan? Nah, makanya jadi rugi, sangat rendah kalau seumpama pikiran kepada ya Allah kapan ya jodohnya anak datang kapan pikiran sesuatu yang sudah pasti jadi pikiran pun pasti datang kalau nggak datang ya Allah pasti mati nanti masuk surga kami juga nggak usah dipikirin lah yang semacam itu pikirkan bagaimana caranya kita tidur setiap tidur penuh harapan ya Allah anak tidur anak pengen mimpi yang baik harapan berudu baca yasin Jangan, wah no, sudah baca Yasin 40 kali, nggak mimpi, udah, nggak mau lagi. Nah, jangan gitu. Jangan bosan-bosan, berusaha. Sesuatu yang kita inginkan bukanlah murah. Harganya itu mahal. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang wah, ya harus mengeluarkan, mengorbankan uang juga yang banyak. Baru kamu akan dapatkan apa yang kalian inginkan. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk yang dihendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi keluarga kita, keturunan kita, kepada saudara kita dan ke seluruh murid-murid kita sampai hari kiamat nanti al hadiniyah. Walikul niyatin salihah wa lamana salih al-Fatihah.